di al Hafidhullah Hafidullah Ta'ala dari pembahasan Fiqhul Uslah dan di kesempatan yang lalu setelah sampaikan mengenai peran seorang istri dalam perbaikan rumah tangga dan memperbaiki akhlak seorang suami. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali di kesempatan pagi hari ini dan kepada khawatir Islam yang ingin menghubungi kami untuk bertanya langsung silakan nanti dapat menghubungi nomor berikut di 0218236543 atau melalui pesan singkat yang Anda kirimkan di 081317776543. Dan selanjutnya kami persilahkan pada Ustaz untuk mulai kajian. Fadil Ustaz, silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufiknya, limpahan nikmatnya yang tidak ada henti-hentinya ini sehingga kita semua bisa terus belajar, terus mengenal ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pembentukan keluarga yang baik, yang dinamis dan sakinah dari pungkiri ada kita semuanya bahwa upaya setiap anggota keluarga untuk memperbaiki yang lainnya merupakan satu kunci suksesnya pembentukan keluarga yang sakinah, yang pun dengan cinta kasih dan juga dinamis dan harmonis. Sebab satu rumah tangga apabila seluruhnya memiliki komitmen yang baik untuk menuju kesempurnaan, untuk menuju upaya-upaya menunaikan semua kewajiban-kewajiban masing-masing dan juga menunaikan hak-hak yang lainnya yang akan nanti di sana akan muncul satu komunikasi yang baik, satu uh, perasaan saling membutuhkan, yang akan memasukkan cinta kasih dan kemudian akan menjadi sebab kelanggengan rumah tangga tersebut dan kebahagiaan rumah tangga tersebut. Pada perjumpaan terdahulu sampaikan seputar bagaimana peran seorang wanita muslimah yang solehah yang telah mengetahui ajaran Rasulullah SAW dengan baik terhadap suaminya yang Allah belum berikan kemudahan seperti yang Allah berikan kepada dia. Banyak contoh kita sampaikan dan pada hari ini insya Allah kita akan coba untuk melengkapinya dengan memberikan kepada para pendengar Raja Roja dan juga pemirsa yang mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada kita bagaimana pentingnya istri yang soleha <clears throat> dalam pembentukan rumah tangga yang ideal tersebut. Para ulama rahimahullah ta'ala menyampaikan bahwa rumah tangga adalah kerajaan kecil ya, di dalam satu kerajaan yang besar. <clears throat> Di sana ada pemimpin, sadar rakyatnya. negara akan baik apabila pemimpin dan rakyatnya bisa bekerja sama membangun negara tersebut, rakyatnya patuh dengan pimpinannya, pimpinannya menyayangi, menghormati rakyatnya. Dan demikian juga dalam rumah tangga. Akan terjadi kehidupan yang baik apabila sang istri mematuhi ya, ketentuan dan juga perintah yang suaminya buat selama tidak melanggar syariat dan sang suami berusaha untuk memenuhi hak-hak rakyatnya, hak-hak anggota keluarganya, sehingga akan muncul di sana keserasian di antara semua anggota keluarga tersebut. <clears throat> Oleh karena itu, di antara peran dan e, partisipasi wanita yang soleha dalam pembentukan rumah tangga yang baik adalah mencoba untuk mempengaruhi dan membentuk suami menjadi karakter pemimpin. Dan tentunya menasihati suami tidak sama dengan menasihati anak-anak. Menasihati suami tidak sama dengan menasihati teman-temannya. Di sana ada etika, di sana ada cara yang memungkinkan sang suami untuk menerima apa yang disampaikan oleh istrinya ya, dengan cara yang baik tersebut. Oleh karena itu, sang istri hendaknya bila menasih suaminya, hati-hati berdua dengan empat mata. Sehingga nanti tidak ada di sana ya, uh, menjatuhkan kedudukan sang suami di rumah tangga tersebut. Sama seperti para ulama menasihati kita semua untuk menasihati pemerintah dengan cara tertutup, tersembunyi, sehingga perbaikan akan muncul tanpa harus ada di sana yang dijatuhkan dalam kebawaannya di rumah tersebut. Hal ini perlu dibalik oleh para kaum wanita, para umat agar supaya muncul di sana perasaan husnudon ya, positive thinking dari sang suami atas semua ungkapan dan nasihat sang istri tersebut. Saya yakin bila saya sabar menasihati sang suami akan membentuk di sana satu opini yang baik bahwa ternyata istri saya itu karena cintanya kepada saya saya dinasihati untuk jadi baik. Dan sangat penting membangun brand image ini. Ya. karena orang banyak dapatkan orang tidak mau menerima nasihat hanya karena yang bicara itu tidak dia percayai akan membuat kebaikan kepada dirinya. Oleh karena itu, <clears throat> ternyata membangun rumah tangga tidak semudah yang didapatkan dan juga tidak susah yang diperkirakan semuanya bisa dilakukan bila akan ada di sana hubungan komunikasi yang baik antara sang istri dengan sang suami tersebut. Namun perlu dipahamkan juga oleh kita semua, dipahami oleh kita semuanya bahwasanya terkadang upaya kita untuk menasihati suami, upaya seorang wanita untuk berusaha meluruskan kesalahan suami itu butuh kesabaran, Tuhan kesabaran butuhkan uh, eh, satu masyarakat kesusahan yang ia harus hadapi dengan sabar, dihadapi dengan mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala sehingga tetap terus mencoba sekali, dua kali, tiga kali dan seterusnya. Sampai nanti sang suami bisa menjadi pemimpin yang baik di rumah tangga tersebut dan membawa istri dan keluarganya mengarah kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis Nabi yang menyerahkan perannya seorang wanita namun cukuplah saya bawakan firman Allah Subhanahu wa taala "Kunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan hubungan suami itu sebagaimana hubungan badan dengan pakaian yang kenakannya. Mereka adalah pakaian laki-laki kalian dan kalian eh, pakaiannya para istri kalian tersebut. Menunjukkan bahwa kita semua harus berusaha memperbaiki yang ada dengan memperhatikan etika-etika dalam beramal oleh mungkar, dalam melihat siapakah suami saya, bagaimana karakternya, apakah dengan dikeraskan ia bermanfaat, dengan lembut dia mau mendengarkan, atau dengan cara lainnya. <clears throat> Sehingga sebagian para ulama rahimahullah bahwa kita secara kadang hanya menyampaikan satu kata dua kata kata yang mungkin akan memberikan pengaruh pada diri sang suami tersebut. <clears throat> Oleh karena itu, nasihat seperti ini dikembangkan di rumah. Ya. Kemudian juga dipelajari lagi bagaimana fikih nasihat. Bagaimana kita memahami tata cara nasihatnya para ulama terhadap umar pemimpin tata cara nasihat ya. ah, para ulama terhadap para keluarganya, istrinya dan juga anak-anaknya. Jadi banyak dalam hmm, peran para ulama dalam buku-buku mereka seputar masalah ini. Intinya, pada hari ini bahwa peran besar seorang wanita yang muslimah dalam bentuk uh, rumah tangga yang baik adalah nasihatnya dia. Di samping doanya yang insya Allah ta'ala mustajab. Karena tidak ada seorang muslim berdoa kecuali Allah akan ijabahinya selama tidak terkesa kesah dengan mengatakan setelah berdoa sudah doa sekian kali sekian kali namun juga tidak dikabulkan artinya berdoa terus untuk sang suaminya agar sang suami kemudian menjadi baik dan menjadi lebih baik daripada sebelumnya sehingga dua peran ini sangat penting ya. di samping peran yang ketiga yaitu menampakkan akhlak yang mulia dengan berusaha menunaikan hak-hak suami sebaik mungkin dan sempurna mungkin karena itu akan memberikan kesan positif kepada sang suami sehingga sang suami akan merasakan kebutuhannya kepada sang istri dan itu menjadi sebab sang suami berpikir menerima nasihat dan juga menerima arahan dari sang istri tersebut. Tiga hal ini, tiga hal ini insya Allah Taala bila kita para kaum muslimat, para para umat melakukannya dengan sebaik-baiknya, maka akan dapatkan hasil yang baik insya Allah ta'ala. Yang pertama upaya nasihat dengan ikhlas kepada sang suami dengan melihat cara-cara yang terbaik untuk sang suami. <clears throat> Yang kedua, doa yang tulus dari hati kecil seorang wanita untuk suaminya agar Allah Subhanahu wa taala membuka hatinya, memberikan hidayahnya sehingga bisa merubah keadaannya menjadi lebih baik dengan kesabaran. Dengan kesabaran yang demikian uh, besar karena kadang-kadang Allah tidak memberikan uh, permintaannya sampai ia diuji kesabarannya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya adalah tadi yaitu berusaha untuk berakhlak mulia dan menyempurnakan hak-hak suami sebaik mungkin karena ini semua bisa memberikan kepada sang suami opini yang baik terhadap sang istri dan insya Allah akan muncul di sana kecintaan suami kepada sang istri dan bila adanya maka insya Allah apa yang kita idamkan bisa kita wujudkan dalam bentuk yang nyata dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala mungkin demikian mukaddimah kita dalam kajian pada hari ini semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi kepada kita semua ke kesabaran, dan juga petunjuk dalam membentuk keluarga yang harmonis, yang penuh dengan kebahagiaan di dunia sampai akhirat nanti. Wallahu ta'ala alam bisawab. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ustaz Barakallahu wa Jazakallahu Khairan Terima kasih atas nasihat dan uraian materi yang Ustaz sampaikan di kesempatan pagi hari ini dan ya, semoga saja ini dapat menambah ilmu kita dan menjadikan manfaat untuk kita semuanya Ustaz. Di kesempatan yang kedua ini kami persilahkan kepada khawatir Islam rahimani Allah wa ayakum yang ingin memperdalam materi dapat menghubungi kami di nomor berikut di 0218236543 atau melalui pesan singkat yang Anda kirimkan di nomor berikut di 081317776543. Pertanyaan pertama Ustadz kita akan bacakan dari pesan singkat dari Saudara Firman di Pamekasan, Madura. Ustadz yang ingin saya tanyakan, istri saya sudah meninggal, apakah boleh saya menikahi saudara istri saya atau adik ipar saya? Mohon diberikan nasihat dan penjelasan Ustadz Fadl. Nah, uh, ini dalam bahasa Jawanya ya, turun ranjang katanya. Artinya seorang laki-laki ketika menikahi seorang wanita, kemudian menik wanitanya meninggal dunia, dan ia mau menikahi saudarinya, minta adiknya ataupun kakaknya, ini dibolehkan dalam syariat Islam. Karena yang dilarang adalah mengumpulkan dua saudara eh, dalam satu pernikahan. Dalam artian berpoligami dengan saudarinya istri. Nah, mengatakan bahwa Nah, Nazam anjama ben ukhtain. Nabi itu melarang adanya poligami keduanya itu salah saudara. Hanya sau saudara. Ini yang dilarang dalam Islam. Apabila yang pertamanya meninggal dunia, maka ia boleh untuk menikah yang keduanya. Nah, demikian itu larangan dari Nabi Muhammad SAW untuk menikahi wanita ya, dengan bibinya. Ini berlaku dalam bentuk poligami. Sedangkan kalau ibunya meninggal dunia, menikahi ponakannya, itu boleh dalam Islam, dan itu bukan termasuk dalam orang yang mahram, yang haram dinikahi dalam Islam. Silahkan menikah selama keduanya sama-sama suka dan sama-sama ridho. Allah alam Islam. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Berikut kami bacakan kembali pesan singkat dari Abu Tia di Gajah Mati, Palembang Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ana mau tanya Ustaz, apakah kita berdosa bila kita belum dapat mencukupi keluarga kita? Walau kita telah berusaha namun belum dapat mencukupi kebutuhan keluarga kita. Mohon jawaban dan nasihatnya. Jazakallahu khairan. Fadal. Uh, rizki itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan rezeki kepada sebagian orang keluasan, kemudahan rezeki dan memberikan kesempitan pada sebagian yang lainnya. Untuk hikmah yang agung. Untuk hikmah yang agung. Dan hanya mewajibkan manusia untuk berusaha mendapatkan yang terbaik. Manusia tidak dibebankan untuk hasil usahanya, namun dibebankan untuk berusahanya yang terbaik. <clears throat> Maksudnya, selama orang suami sudah berusaha maksimal untuk mencari nafkah buat istrinya, dan keluarganya. Namun Allah belum berikan pada dia kelonggaran harta, maka hendaknya sang keluarga memaklumi dan berusaha mencukupkan dengan yang ada tersebut, walaupun tetap kurang. Nah, sang suami apabila sudah berusaha semaksimal mungkin, maka dia tidak lagi dikenakan dosa dalam hal ini. Karena dia sudah berbuat semampunya dan Allah tidak akan membantah sesuatu yang di luar kemampuan seorang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan membebankan pada jiwa yang ia tidak mampu mengerjakannya. Oleh karena sang suami ya, yang berusaha untuk mencari rezeki, mencari pekerjaan yang bisa mencukupkan keluarga adalah ibadah yang cukup mulia. Kewajiban yang cukup mulia. Namun hasilnya terkadang tidak mesti sesuai harapan. Oleh karena itu, ya, Allah Subhanahu wa taala akan mempertanya kita dengan yang kita tidak mampu dan Allah katakan fattaqullaha mastata'tum takwalah kamu dengan semampu kamu. Oleh karena itu seorang yang telah berusaha dengan baik kemudian tidak mendapatkan yang terbaik maka dia diampuni dan tidak berdosa dalam hal ini. Hanya saja tentunya kita tidak berdosa untuk berusaha lebih baik dan lebih baik. Terus demikian. Allah alam. bintu. Terima kasih Ustaz atas penjelasan dan jawabannya. Berikut kami bacakan kembali pertanyaan dari seorang ibu yang tidak menyebutkan di mana dan uh, dengan siapa. Assalamualaikum Ustaz. Sampai saat ini, Ana belum dikaruniai anak. Ana dan suami sampai saat ini masih sabar. Akan tetapi, ibu mertua selalu memojokkan saya disuruh ke dukun ini, disuruh ke dukun itu, tapi saya tidak mau. Pernah saya diancam oleh ibu mertua, yaitu suami akan dicarikan istri lain atau wanita lain. Sampai akhirnya saya tertekan, shock, dan bilang kepada suami, mumpung saya masih muda, jadi ada kemungkinan masih ada yang mau memperistri saya. Bagaimana saya harus bersikap dengan mertua dan suami saya? Silahkan start, nah saya dan jawabannya, father. Eh, permasalahan yang terus sampaikan sebelum saya menjawab pertanyaan ini adalah <clears throat> bahwa anak itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Amanah yang Allah berikan kepada kita untuk menjadi sarana kita untuk beramal soleh dan mengambil pahala di sana. Terkadang Allah Subhanahu wa taala mudahkan rezeki itu kepada seseorang dan kadang-kadang Allah tidak berikan kepada seorang. Maka sikap kita sebagai seorang muslim adalah menyadari bahwa itu semua adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Apapun dengan meminta dan berusaha. Ternyata Allah memberikan juga anugerah tersebut, maka wajib bersabar. Wajib bersabar karena belum tentu bila punya anak akan membawa ia ke surga. Dan mungkin saja dengan tanpa anak ia bisa banyak amal soleh dan bisa masuk ke dalam surga. Sehingga kita semua pikirnya adalah akhirat, bukan dunia ini. Semua musibah yang menimpa kita, kita sadari dan kita sabar. Nah, kepada ibu dalam hal ini, permasalahan terlambat mendapatkan anak adalah perkara yang sebetulnya bukan terlalu istimewa. Banyak yang demikian, ada lima tahun baru punya anak, ada sepuluh tahun baru punya anak. Jangan jadikan sebagai dasarnya untuk silang usaha mendapatkannya. Dan suami, dalam hal ini belum meminta apa-apa, dia diam. Maka sebaiknya saja pada ibu, tidak adanya mertua yang sudah ikut campur tangan dalam rumah tangga ibu. Yang pertama adalah ajak suami untuk berusaha ya, mencari ikhtiar berobat yang sesuai dengan syari, sesuai dengan syariat. Seperti konsultasi kepada dokter ahli ya, kandungan dan penyakit kandungan untuk mengetahui kesuburan kedua uh, suami ataupun istri tersebut. Bila ternyata keduanya subur, perhatikan tinggal berpikir menggunakan cara apa untuk bisa uh, mendapatkan anak tersebut dengan doa dan usaha lainnya. Seperti mungkin uh, bertanya ya, kepada apa kepada dokter tersebut ada gak cara metode yang secara teori memudahkan sang uh, istri untuk bisa hamil. <laughs> ya. Kemudian juga mungkin uh, mencoba untuk tidak lelah ya, untuk kemudian bisa mendapatkan buah yang baik di rahim sang ibu tersebut, sang istri tersebut. Nah, bila kemudian ternyata ada di antara keduanya yang Allah takdirkan memiliki penyakit, misalnya mandul, misalnya, maka harus ada di sana upaya damai, upaya damai Misalnya bila ternyata sang istri yang diponis oleh dokter sebagai orang yang tidak bisa memiliki anak lagi, maka hendaknya sang istri menyadari <clears throat> bahwa anak adalah bagian yang tidak mungkin bisa dalam keluarga, sehingga membolehkan sang suami untuk berpoligami untuk mendapatkan anak dari rahimnya <clears throat> dari rahim istrinya sang suami tersebut sehingga nanti bisa punya anak dari sang suami dan anak suami juga nggak masalah diperoleh oleh ibu dan bila kemudian ternyata yang kedua <clears throat> laki-laki yang masih yang dihukumi mandul misalnya, maka hendaknya juga ada perdamaian di sana. Ibu bersabar ya, dan semuanya paham untuk bersabar semua. Oleh karena itu, mertua hadapi dengan baik-baik berdua dengan sang suami. <clears throat> Ya, sampaikan problemnya, sampaikan masalahnya bahwa tidak mesti anak banyak anak ada anak, eh, baca pada tidak punya anak. Dan tidak baik juga bila memaksakan sesuatu yang Allah belum berikan pada kita semuanya. Oleh karena itu, ibu wajib alik bijaksana dalam hal ini. Coba bersalah ke dokter dan jangan mau dukun. Karena dia bukan ahli di bidangnya. Dan kita diminta untuk tanya kepada ahlinya Ya, fas'alu ahla dzikri kuntum la ta'lamun. Sehingga jangan bertanya kepada bukan ahlinya. Tanya sama ahlinya. Yang paham kandungan ahli penyakit kandung, Yang dia bisa meneliti kemudian mem membuat penelitian, membuat analisa yang memang standar bahwa ternyata memang ada permasalahan dalam rahim atau dalam uh, sperma atau yang lain sebagainya nanti bisa menjadi uh, solusi dalam hal ini. Bila kemudian ada upaya, misalnya kekurangan, ya, di antara keduanya maka hendaknya berusaha untuk berobat yang sesuai dengan syariat juga, dengan herbal, ya, <clears throat> dengan olahraga dan lain sebagainya yang mungkin bisa memberikan kepada kedua belah pihak kemampuan untuk memperbaiki kualitas yang ada yang nanti bisa membuahkan hasil punya anak tersebut. Jadi jangan sampai kita melakukan dukun yang jelas ya, bukan ahli di bidang itu dan juga dia tidak mengerti sebetulnya kecuali hanya apa yang ada dalam pikirannya tanpa akan benar dan salahnya pun tidak ada yang tanggung jawab. Oleh karena itu, yang benar, tidak mengikuti semua mertua untuk ke sana, tapi harus ada upaya dengan suami untuk periksa ke dokter ahlinya solusinya aja solusi menyampaikan bu ha, mertua bahwa kami ini sebetulnya tidak ada masalah cuma tinggal timing saja tinggal nunggu waktu ya dengan nunggu takdirnya Allah karena kami semua sehat dan tidak ada masalah apa-apa dan yakinlah bahwa kalau Allah belum kehendaki mau suami nikah dua tiga empat lima pun tidak akan punya anak tanpa kehendak Allah Subhanahu Wa Taala oleh karena itu harapan saya kepada ibu untuk mampu memahamkan sang mertua dengan cara seperti nanti akan berkurang tekanan dari beliau orang tua yang menghendaki punya cucu dari anaknya tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Terima kasih Ustaz atas nasihat dan jawabannya. Berikut kami bacakan kembali pesan singkat dari seorang ibu di Bekasi. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, apakah komunikasi di dalam rumah tangga itu mempunyai arti yang penting? Sedangkan suami Ana sangatlah sulit untuk berkomunikasi dengan arti jika saya meminta pendapat dan saran dari suami, suami selalu mengatakan terserah kamu dan silakan saja kamu melakukan apa saja. Bagaimana sikap suami saya ini dan mohon dari Ustaz diberikan nasihat dan jawaban. Father Ustaz tidak ada uh, hubungan antara dua orang kecuali butuh komunikasi. Apabila ini mati ataupun macet akan timbul problem. Apa seorang wanita yang selalu butuh tempat untuk curhat, untuk uh, minta pendapat, untuk kemudian minta bimbingan dari sang suami. Maka sikap suami seperti ini sebenarnya tergantung kepada kondisi dan juga masalah yang ada. Ya. Dalam artian, kadang-kadang suami mengatakan serah kamulah. Dalam artian memang itu bidangnya dia. Ya, misalnya menata ruangan rumah. Ini biasanya yang lebih ahli adalah perempuan. Ketika perempuan ingin mengatakan saya begini gimana? Ya, serah kamulah, kerjakan tidak ada masalah. Ini tidak ada masalah. jadi masih ada komunikasi yang yang baik. Jadi kadang-kadang ya, suami nggak boleh demikian. Kadang-kadang dia harus memberikan pendapatnya kepada sang istri, ya, ya, agar kemudian merasa sang istri dihargai dalam musyawarah seperti itu. Berdiskusi dalam satu masalah dengan suami cukup baik. Dan kalau ibu kemudian terus berusaha mengembangkan semangat untuk berkomentar ya, dengan masalah yang ada, juga akan memungkinkan sang suami untuk hidup karena orang itu butuh teman dan ketika temannya itu bisa memberikan kepada dia apa yang dibutuhkannya akan timbul di sana kesenangan dan kepuasan oleh karena itu cukup bagus yang mengajak suami untuk berkomunikasi mungkin karena belum bisa mampu uh, menerima dengan baik maka ibu berusaha terus untuk menyampaikan sama suami masalah-masalah yang mudah-mudahan nanti saya bisa ter, <clears throat> apa nama termotivasi untuk kemudian menyampaikan apa yang ada dalam benaknya tentang masalah yang ibu tanyakan segera sang suami tersebut. Jadi tetap penting sekali. Nah, karena banyak ada tubuh perceraian karena miskomunikasi. Nah, sang istri pengen begini, suami pengen begini. Jadi kalau suami ada di rumah istrinya merasa uh, tidak nyaman dan ketika suaminya nggak ada istri merasa nyaman itu sebaliknya nggak sakit demikian ada yang suami itu yang ketika istrinya merasa uh, asing masa asing merasa nggak ada yang istimewa nggak ada yang bisa diharapkan untuk <clears throat> kesenangan di sana sehingga lebih senang di luar daripada di dalam rumahnya dan sebaliknya jadi butuh komunikasi yang baik. Hmm? Uh, perkataan baik, pujian juga bisa menjadi sebab komunikasi yang baik tersebut. Oleh karena itu, tidak boleh ya, uh, satu rumah tangga suami istri mengabaikan masalah komunikasi ini. Dan komunikasi bukan hanya tanya dan jawab, tapi juga yang lainnya. Ya, bisa pujian, bisa juga Eh, berupa apa namanya nasihat, bisa juga pemasukan dan lain sebagainya. Sehingga nanti akan muncul di sana hidup di rumah itu seperti satu kehidupan yang tidak pernah dilupakan oleh sang suami di kantor ingat di rumah ya kemarin ingat di rumah sehingga ia merasa bahwa surganya hanya ada di rumah saja maka sebuah ciptakan komunikasi yang baik dan ini butuh kesabaran agar nanti muncul di sana uh, namanya tidak senjang antara suami dan istri. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih banyak atas nasihat dan jawabannya. Kita akan beralih ke penelpon yang pertama di kesempatan pagi hari ini ada Abu Salsa di Karawang. Silakan Fadl. Ya. Assalamualaikum Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya ini Tat, apa masalah salah itu kriterianya gimana? Apa harus diucapkan, apa di dalam hati itu udah jatuh salah. Soalnya kadang kalau lagi ada masalah terus berantem, kadang dalam hati bengkel-bengkel, ah nanti saya ceraiin baru tahu. Gitu. Tapi dalam hati, tak itu apa udah masuk salah apa belum itu, tak? Iya, gitu. cukup. Cukup ya, tak. Iya. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Silakan Ustaz. Nah, eh, ini sebetulnya ada masalah yang cukup banyak di kalangan kita karena tidak sabarnya kita menghadapi masalah yang ada. Sebagai laki-laki adalah pemimpin rumah tangga, pemimpin itu harusnya memiliki kesabaran melebihi yang dipimpin. Artinya, dalam keadaan jengkelnya jengkel, itu harusnya jernih. Pikiran jernih, bahwa oh, iya, ia ini tidak sebetulnya pada istri saya. Yang saya itu mengambilnya dengan misalkan itu. Berarti yang kuat dengan akad pernikahan. Dan saya ini diberikan amanah untuk membina istri saya ini oleh mertua saya. Dalam akad pernikahan tersebut. Sehingga uh, pikiran untuk mencari juga ada. Tapi kadang-kadang namanya manusia. Namanya manusia itu tepatnya khilaf dan lupa kadang muncul pikiran munculnya ada beberapa tingkatan ada yang baru bersitan saja bersih hati ya tak cerai adalah sampai pada niat azam niat yang kuat untuk menceraikannya dan sampai mengucapkan ucapannya ya. uh, niat punya peran dalam perceraian tetapi ia bukanlah penentu perceraian kalau tidak sampai keluar ke permukaan. Dalam artian, tidak sampai ada ungkapan dari lisannya yang bernada dan mengarah kepada perceraian. Oleh karena itu para ulama rahimahullah taala mengatakan bahwa perceraian dengan lafaz. Perceraian apa? Dengan lafaz sebagaimana akad pernikahan pun dengan dilafatkan. Tidak cukup kita menikah dengan hati kita saja. Harus disampaikan ke ke permukaan dengan lisan kita. Demikian juga perceraian. Nah, sekarang perceraian <clears throat> menggunakan SMS pun masuk dalam hal ini. Kalau emang yang SMS ini sadar dan dia adalah yang menceraikannya. <clears throat> Kemudian apabila baru dalam bentuk di hati saja bersitan karena jengkel. Nah, lebih baik saya sendiri jadi saya punya isi siapa hari ribut terus. Ya maka itu tidak sampai bertalak. Tidak sampai jatuh talak dan dia harus merubah sikap untuk lebih sabar lagi karena yang namanya eh, laki-laki uh, jangan kayak wanita. Biasanya kalau ibu-ibu para istri kalau jengkel langsung mengatakan dah ceraikan saya saja. Jangan sampai laki-laki sama dengan uh, wanita dalam hal ini karena dia adalah pemimpin dan punya hak cerai pada laki-laki. Oleh karena itu, harapan saya kepada teman-teman kaum pria, para suami, untuk berusaha berlatih, untuk sabar. Dan sabar karena pemimpin rumah tangga itu harus lebih sabar daripada yang dipimpin. Sehingga nanti bisa memimpin rumah tangga tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah Ustaz Barakallahu Fikum wa Jazakallahu Khairan Berikutnya kami angkat kembali penelpon yang selanjutnya Ada Umunisa di Cikarang Silakan Umunisa Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Bu Halo Halo Assalamualaikum Mohon maaf Ustaz nampaknya terputus Ibu tidak bisa uh, melanjutkan pertanyaannya dan kami masih berharap kembali kepada ikhwatul Islam yang ingin bertanya. Silahkan di 0218236543 yang kami harapkan bersesuaian dengan tema. Halo. Halo. Ya, silahkan dengan ibu siapa di mana? Ibu Sari. Di mana? Di Depok. Silahkan Ibu Sari langsung ke Ustaz pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sari. Eh, suami saya sudah mentalak saya. Sebentar, Ustaz. Dia sudah mentalak saya. Kami perkawinan sudah 23 tahun. Anak saya empat orang, laki-laki semua. Oh, Halo? Iya, silakan Ibu, pertanyaannya. Ya, Langsung anak saja. saya laki-laki semua, dua sudah bekerja. Sekarang suami saya tinggal di rumah kakaknya di Bekasi. Uh, suami saya ini sering hura-hura, Ustaz. Uh, sering hura-hura kemana-mana dengan perempuan-perempuan. Katanya saya itu nggak punya rezeki. Rezeki itu dari perempuan-perempuan itu. Padahal, uh, padahal uh, apa namanya? Suami saya itu pegawai negeri. Lalu dia pergi sekarang meninggalkan rumah dengan anak-anak. Saya yang ngasih makan sekarang anak saya Eh, terus uh, saya kan ingin penyelesaian. Keluarganya itu hanya ingin penyelesaian untuk mengambil surat-surat uh, di rumah saya, mengurus surat cerai. Seolah-olah saya menjolimi dia, Ustaz. Uh, padahal saya selama ini gaji juga saya nggak pernah dikasih. Semua yang yang pegang suami saya. Semua suami saya yang ngatur, Ustaz. Saya cuma pergi mengaji saja, nggak kemana-mana uh, paling saya keluar ya uh, memang anak saya nggak saya yang uh -huh. ibu mohon maaf iya, karena waktunya terbatas mohon ya, pertanyaan ya, langsung ya. saja ibu ya iya -hmm. iya ya begitulah Ustadz sekarang uh, keluarga keluarganya itu uh, mau ngambil alih itu Ustadz ya memang saya punya rumah ada tanah gitu jadi bagaimana penyelesaiannya Ustadz terima kasih iya. assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silakan Ustadz ya. Eh, di sini ada beberapa hal yang perlu ibu ketahui bahwa bila sang telah menceraikan, maka ibu sudah selesai masa iddahnya, ya, tiga kali haid, berarti selesai. Jadi dia bukan suami ibu lagi. Nah, kalau mereka ingin urus atau mau diurus, diladen ibu. Ya. Nah, dijelaskan semuanya enggak iya, dalam masalah harta sebetulnya nggak benar nah, ucapan itu ucapan yang salah dan itu ucapan yang tidak sama sekali punya dasar dalam agama karena setiap kepala itu setiap orang yang hidup punya rezeki masing-masing hanya saja kadang-kadang rezekinya itu melalui tangan suami kadang langsung demikian juga anak-anak punya rezeki juga masing-masing kadang melalui bapaknya kadang dari ibunya, kadang dari yang lainnya. Tapi mereka semua punya rizki Allah Subhanahu Wa Taala. <clears throat> Kemudian kalau melihat pada kondisi yang suami seperti itu keadaannya, maka saya mengatakan ibu harus bersyukur kepada Allah dengan adanya suami yang menceraikan ibu sehingga ibu bisa lepas daripada keburukan sang suami tersebut. Hmm? apalagi bila anak-anak yang setia, yang mau bakti sama ibu, yang mengurus ibu. Ini materi Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu ibu syukuri ya, sebagai bentuk daripada hidup bersama suami yang seperti kondisinya main sama wanita dan sebagainya lebih baik ibu sendiri ya, bisa ibadah tenang kemudian bisa bersama anak-anak membangun anak-anak supaya jangan sampai anak-anak menyeru bapaknya <clears throat> dan cukup cukup cukup um, banyak yang ibu bisa kerjakan dalam hal ini. Nah, ketika ketika kerabatnya pengen mengurus perceraian, saya ngurus diurus ke pengacara urus sampai kan urus semua ya, kasus Sahib urusannya ya baru ibu akan ikut uh, <clears throat> membantu dan bisa dibantu yang jelas bahwa pokoknya ini tidak mudah untuk bercerai nah, maka suruh mereka mengurus perceraiannya ibu tidak terima saja jadi bagaimana <clears throat> itu kali berjalan tentang urusan itu tentang harta tentang harta maka apabila jahat ibu ambil sama ibu ya, dan jelas jahat suaminya Ya, diambil silahkan diambil. Tetapi tentunya ada di sana hak hak yang harus tindak oleh mereka. Ya. Nah, ibu selama ini harus dikasih sama mereka. Sehingga nanti mereka memahami sana. ya, ibu punya hak juga dalam harta tersebut. Bagi punya anak-anak yang dia adalah ahli warisnya, bapak dan mengalahkan yang lain-lainnya. Oleh karena itu, ibu nggak usah gundah, nggak usah gelisah, terima yang ada, jangan sabar, urus semuanya dengan anak-anak, bagaimana baiknya dan damai karena lebih baik damai bersama keluarga daripada tidak ada selesai-selesainya permasalahan tersebut. Jadi segera saja didamaikan, dikumpulkan, maunya gimana baiknya, kemudian putuskan sosialisasi Islam yang bisa menjadi solusi bagi ibu untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di masa-masa tua yang sudah demikian uh, adanya. Usia 23 tahun pernikahan bukan usia yang kecil, proses usia yang pendek, Seharusnya ibu lebih memahami yang terbaik bagi ibu dan juga anak-anak ibu. Allah a'lam Baik Ustaz, pertanyaan yang selanjutnya kami akan beralih ke pesan singkat dari Umu Ihsan di Bekasi. Assalamualaikum. Ustadz saya seorang istri dan ibu rumah tangga dengan tiga orang anak. Terkadang saya mulai emosi terhadap suami dan anak-anak saya. Saya meskipun hal-hal tersebut adalah masalah sepele, Kadang emosi saya tidak terkontrol. Bagaimana agar keluarga saya adalah keluarga yang uh, sakinah mawadah warahmah Ustaz mengingat saya yang sering emosional seperti ini. Mohon nasihat dan jawabannya. Silakan Ustaz. Ya, Untuk jawabah sikap itu bisa yang baik. Caranya dengan zikir Allah Subhanahu wa taala. Dengan berdoa, berbanyak zikir dan ibadah. Sebab <clears throat> yang mampu mengontrol emosi kita itu adalah kalau kita rajin dekat dengan Allah dan dekat sama Allah terus Karena eh, emosi betul setan. Kemarahan yang begitu itu karena keadaan setan. Maka bila kita punya uh, benteng pertahanan yang baik, jika pagi sorenya kita amalkan dengan baik, di waktu turun longgar, longgar gunakan untuk zikir, ya, untuk tasbih, untuk istighfar, untuk membaca Al-Quran, maka akan muncul kejernihan di hati kita. Dan ketika hati kita jernih, ya, baik, maka akan muncul dalam akhlak kita. Dalam akhlak yang kita miliki, sehingga akan sabar, sehingga akan uh, apa namanya Allah mudahkan kita untuk bisa bersabar karena kita dekat dengan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu sebaiknya pada ibu hal itu segera jawaban karena berbahaya bagi keutuhan rumah tangga ibu sendiri. Ya, karena tidak mesti sang suami laki-laki ini siap untuk dimarahi terus oleh istrinya. Juga anak-anak. Sekarang dimarahi oleh ibunya dendam nanti bisa jadi berbalik ketika sudah besar memarahi ibunya. <clears throat> Karena orang yang menanam sesuatu akan menuai hasilnya. Oleh karena itu, segera setiap bertobat sama Allah Subhanahu wa taala, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak ibadah, salat sunnah yang wajib, yang sunnah diamalkan. Semoga waktu longgar ibu itu bermanfaat dengan amalan soleh sehingga membantu kepada ibu dalam mengurus rumah tangganya. Nabi pernah mengajak kepada Fatimah binti Rasulullah SAW ketika mengadu kepada Rasulullah tentang kerjaan yang banyak yang ia tanggung di rumahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan beliau minta khadim pembantu yang membantunya untuk mengurusi rumah tersebut. Dan Nabi mengajarkan ia dengan zikir. Subhanallah, Alhamdulillah, Allah bertiga tiga-tiga kali. Saya menunjukkan bahwa zikir sangat membantu seorang wanita bersabar dalam mengurus rumah tangganya dan pekerjaan rumahnya. Oleh karena itu marilah pada para ibu semua untuk mulai memperbanyak zikir kepada Allah di rumahnya sehingga betul-betul nanti memudahkan ia dalam mengurus rumah, membuat ia merasa indah tinggal di rumah tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas nasihatnya. Berikut kami bacakan pesan singkat yang terakhir Ustaz sebelum kita akhiri dan Ustaz memberikan ikhtisam dari Ibu Ani di Solo. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana caranya untuk memahamkan atau mengajak suami untuk menjalankan perintah Allah dan mengerjakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sedangkan suami ada di luar kota, melalui telepon kadang susah dihubungi. Mohon nasihat dan solusinya Ustaz. Silahkan Ustaz. Uh, Alhamdulillah, teknologi sangat banyak. Ya. Dan tugas itu ada mengingatkan saja. Bisa misalnya dengan SMS. Ya. Dengan SMS ingat, jangan lupa salat jamaahnya. Jangan lupa zikir paginya. Jangan lupa zikir sorenya. Jangan lupa baca Quran dan sebagainya sebagai bentuk pedulinya saja suami dan terus ada komunikasi seperti itu sehingga itu untuk nasihat yang mungkin gampang dikejar oleh seorang istri mungkin kalau telepon tidak angkat tapi SMS masuk tetap, tetap masuk dan saya akan dibaca oleh sang suami nah perhatian istri ini mungkin saja akan membekas di hati suami sehingga suami merasa bahwa ia diperhatikan oleh istrinya dan mudah-mudahan disebab sang suami lebih cinta kepada sang sang istri. Yang berikutnya juga mungkin dengan surat, dengan surat, nah, atau juga menghubungi misalnya kerabat yang dekat dengan suami di luar daerah itu itu ikut uh, menasihati suami untuk jangan sampai lupa dengan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau memberikan kepada suami link-link yang, yang bermanfaat entah radio entah televisi atau internet atau yang lainnya yang mungkin bisa diakses oleh suami untuk dia belajar agama Islam juga sehingga dia mau nanti mengamalkan ajaran-ajaran tersebut <clears throat> dan yang utama juga jangan lupa adalah mendoakan sang suami terus dalam setiap kesempatan yang memungkinkan agar ia menjadi hamba Allah yang soleh dan nanti bisa bermanfaat bagi ibu dan juga bagi dia dunia dan akhirat nanti. Mungkin demikian jawaban saya semoga bermanfaat dan saya maksud kita sampaikan kepada nah, kaum muslimat untuk memerankan peran yang penting ini dalam memperbaiki rumah tangganya sehingga sang suami kemudian berubah dan kemudian bisa bersama-sama membangun rumah tangga lebih baik dan lebih uh, berbahagia lagi. Dan mohon maaf segala kurangan ada dan kita ucapkan saya ucapkan jazakumullah kepada teman-teman yang sudah berusaha uh, menyebarkan ataupun menyiarkan acara ini semoga Allah memberikan kepada antum semua pahala yang besar dan juga taufik pada kebaikan dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tips Terima kasih atas nasihat dan urian materi serta jawaban-jawaban Ustaz untuk para penanya di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz sekeluarga, melimpahkan rahmatnya dan memberikan taufik serta hidayah kepada Ustadz sekeluarga. Amin. Allahumma ya amin. Ikhwatul Islam